kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini sebelum kita lanjutkan membaca Fiqh Tarbiyatul Abna maka kemarin terakhir kita baca kisah uh, Ummu Ismail Hajar dan tentu Ismail maka kita ingin baca ulang kisah tersebut dengan mengacu penjelasan yang ada di Fathul Bari. Ya, kemarin diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau mengatakan awalumat takhoda an-nisa'ul mintok. Pertama kali wanita memakai mintok. Mintok itu mimnya dibaca kasrah, toknya dibaca nunnya sukun, dan toknya dibaca fathah. Artinya adalah maysyaddu bihil wasatu ikat pinggang. <clears throat> Maka wanita yang pertama kali memakai ikat pinggang adalah Ummu Hajar, eh, Ummu Ismail Hajar. <clears throat> Eh, dan belialah eh, beliau juga yang pertama kali perempuan yang memakai ujung kain yang panjang. Wakana sebab di Fatul Bari dan adalah sebab hal ini karena Sarah. Sarah kanat wahabat Hajar menghibahkan Hajar. Hajar ini budak perempuan miliknya Sarah. Nah, Hajar ini kemudian dihibahkan oleh Sarah kepada Ibrahim fa hamalat minhu maka dikumpuli oleh Ibrahim kemudian hamil Bi Ismail dengan Ismail yaitu uh, hamil <clears throat> janinnya Ismail. Nah, ini ketika hamil masih bareng dengan Sarah di di Palestina, di Syam. Falamma waladathu gharat minha. ya, <clears throat> ketika hamil itu masih belum cemburu. Namun falamma waladatu ketika Hajar ini melahirkan Ismail, Saroh Sarah cemburu. Begitu cemburunya, marahnya, sampai-sampai halafat, fahalafat, Sarah bersumpah. Akan memotong-motong Hajar menjadi tiga bagian. Hmm. Fahalafat, eh, la taqta'anna minha thalatha a'dha fatakhodat hajaron maka gara-gara eh, sumpahnya Sarah ini kemudian Hajar memiliki mintok ikat pinggang kemudian dia gunakan untuk mengikat bagian tengah badannya waharobat dan kabur kabur dari rumahnya Ibrahim. Wajarat zailaha dan dia seret kainnya, ujung kainnya. Dan Hajar adalah wanita yang pertama yang menyeret ujung kain. Apa tujuannya litak uh, litukhfi atharoha ala Sarah? Supaya jejaknya itu tidak diketahui karena ini misalnya ini tanah atau pasir ya, karena ada kain ini kan ada kain maka tidak akan membentuk ini ya, telapak kaki wayukal dan ada cerita yang mengatakan bahasanya kemudian Ibrahim ngasih syafaat ini, ya, melakukan negosiasi kemudian berkata kepada Sarah ya, bayar ya, kafar sumpahmu apa halili yaminaki silakan engkau laksanakan sumpahmu dengan bentuk ya, dengan bentuk engkau tindik telinganya hajar dan engkau mengkhitannya. Wakanat man fa'ala dhalik. Maka jadilah Sarah orang yang pertama kali melakukan hal itu. Menidik telinga perempuan dan khitan perempuan. Oleh karena itu terdapat eh, riwayat yang mengatakan awaluma ahdasal Arab jaro zuyul an umu Ismail. Orang Arab pertama kali nyeret ujung kain itu adalah umu Ismail. Wayuqal dan ada cerita yang mengatakan Sarah demikian besar cemburunya ayahnya Ibrahim pergi membawa Ismail dan ibunya ke Mekah Lidhalika karena alasan itu Menghindari kecemburuan Sarah Dan terdapat kemudian e, dari Mujahid dan yang lain keterangan bahasanya Allah tatkala meletakkan tempat untuk Ibrahim di Ka'bah maka pergilah Ibrahim bersama Ismail yang itu ketika itu masih kecil demikian juga ibunya. Kal Mujahid mengatakan Wahumilu fi mahudithu alal buraq. Keterangan yang aku dapatkan kata Iya, kata Mujahid mereka bertiga ini dibawa di atas buruk pakai buruk dari dari Syam ke Mekah hatta wada'ahuma kemudian Ibrahim meletakkan anaknya dan ibu dari anaknya di Dauhah bifathil muhmala wa sukunil waw ya, Dauhah Dauhah maknanya syajarah kabirah pohon yang besar. Eh, dulu di dekat Ka'bah itu ada pohon yang besar. Fokus zam-zam di atas sumurnya, sumur zam-zam. Fi a'lal masjid di bagian atas masjid. Artinya tempatnya masjid. Karena ketika itu masjid belum dibangun. Kemudian Wa doa indahuma eh, Ibrahim meletakkan di dekat keduanya jaroban fitamrun wasaka eh, atau sikok bacanya sikok bikasri awaliha sinnya huruf pertamanya di kasrah sikok sikoun fihi maun sikok itu maknanya kirbatun sarira kirbah kecil kirbah itu eh, wadah air terbuat dari kulit Thumma qafa Ibrahim, kemudian Ibrahim pergi. Hai balik kanan rojian ila Syam, kembali ke Syam. Dalam riwayat eh, Ibnu Ishaq, maka pulanglah Ibrahim ke tempat keluarganya di Syam dan dia tinggalkan Ismail dan ibunya di dekat Ka'bah. <clears throat> Lantas diikuti oleh Ummu Ismail. Dalam riwayat yang lain, ini diikuti ini dikejar faadrokathu kemudian Hajar bisa mengejar Ibrahim di daerah Kida. Jadi tidak di dekat-dekat situ. Dan dari diret yang lain dari Said bin Jubair, Hajar ini nadat memanggil Ibrahim tiga kali dan baru direspon di kali yang ketiga. Fakolat kemudian Hajar bertanya, Man amaraka bihada? Siapakah memerintahkanmu? Kalau Ibrahim mengatakan, Allah. Maka Hajar mengatakan, Idan jika demikian, Allah tidak akan menantarkan kami. Ya, hatta idakana ingda thaniyah, maka ketika Ibrahim sudah berada di thaniyah, yaitu saniyah min tariq eh, al-kada bukan kidan kada dari jalan eh, menuju kada bahwa Maudi ini adalah satu tempat Nabi masuk Mekah dari tempat itu kemudian Ibrahim berdoa Ya, Rabbana ini askantu min duriyati Ya Allah aku telah tempatkan anak keturunanku di dekat Ka'bah. Hatta idza nafada ma fi maka ketika air yang ada di wadah tersebut habis, maka Hajar pun kehausan. Dalam riwayat yang lain terdapat penjelasan fangqata ala banuha, asinya Hajar juga habis. Dalam riwayat yang lain wakana Ismail hina idin ibna sanatain. Dan Ismail ketika itu ketika dibawa ke Mekah itu adalah anak berumur dua tahun. ala tandur ilaihi maka mulailah uh, Hajar itu memandangi anaknya yatalawa atau kalau ya talab batu Ya telap batu itu artinya ya tamarroh guling-guling wa yadribu binafsi al-arda dan membantingkan badannya ke tanah. Dari riwayat yang lain dikatakan ketika Ismail kehausan, maka dia pukuli tanah pakai tumitnya. ka'annahu yansyahu lil mauti seakan-akan ya, itu sudah mau mati yaitu dia teriak-teriak mengeraskan suara dan merendahkannya seperti orang sakaratul maut ya, coba bayangkan ya, bagaimana perasaan ibunya kalau demikian keadaan anaknya kemudian maka Hajar pun menghadap ke arah lembah dan lembah ketika itu masih dalam dan melihat yang lain tastatahiru rabbaha wa tada'uhu ya, hajar itu minta eh, berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhannya semua saat sa'yal insanil majhud ya, kemudian ketika telah menuruni sofa kemudian berada di lembah, maka dia lari, larinya orang majhud, orang yang kesusahan. Majhud artinya Allah di asabahul jahdu wal amr syaq. Itulah orang yang tertimpa kesusahan. Dan maka dari Sofa ke Marwa ini singkatnya adalah sabah amarat tujuh kali. Eh, di hadis Abu Jaham kemudian Nabi mengatakan dan itulah pertama kalinya ada sa'i antara Sofa dan Marwa. Dan riwayat yang lain anna hakanat fikulim marotin, bahasanya setiap kali berada di Sofa atau Marwa Hajar itu melongok-longok Ismail dan melihat apa yang terjadi pada Ismail setelah dia pergi. Dalam riwayat yang lain falam tuqiroha nafsuha jiwanya tidak tenang lari di sofa dan marwah sambil mikirkan gimana keadaan Ismail. Ya, maka dia tidak bisa meninggalkan jiwanya tenang. Fatu syahidu fi halil maut. Ya, sehingga melihat Ismail dalam keadaan mati. Farojaat lantas akhirnya Hajar kembali ke tempat Ismail dan ini adalah pada kali yang terakhir. Fakolat kemudian Hajar mengatakan soh Ka'annaha khotobat nafsaha Soh artinya diamlah Soh turitu nafsaha Nah soh ini karena eh, khotobat nafsa seakan-akan dia berdialog dengan dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri diamlah. Dalam riat yang lain dikatakan bahasanya Hajar ini mengatakan tolonglah aku jika engkau memiliki kebaikan. Oh, tadi uh, Hajar kemudian mendengar suara kemudian dia mengatakan pada dirinya sendiri soh diamlah yeah. kemudian Hajar masih mendengar suara tersebut lantas dia mengatakan akhisni ingkana indaka khairun wahai pemilik suara tolonglah aku jika engkau memiliki kebaikan yaitu ingkana indaka ghawasun jika Anda memiliki ghawas ghawas uh, eh, fatil awal roknya di fathah wa takhfifil waw wawunya tidak di tasjid Ingkana indaka ghawas jika engkau punya pertolongan artinya fa'arisni tolong tolong aku fa'idahiyya bil malak Ya, ternyata itu adalah malaikat. Dalam riwayat yang lain, faida Jibril itu adalah Jibril. Dalam hadis uh, Ali yang diatkan oleh At-Tabari kata Ibnu Hajar bisa Nadin Hasan dengan sanad yang Hasan. Ya, di sana disebutkan Jibril memanggil Hajar. Jib, Hajar bertanya, "Siapa kamu?" Ya, Jibril bertanya, "Siapakah engkau?" Hajar mengatakan, "Aku Hajar, ummu waladnya Ibrahim." Jibril bertanya kepada siapakah dia Ibrahim menyerahkan kamu berdua. Ya, Hajar mengatakan padahal ini dalam keadaan susah masih bisa mengatakan ilallahi. Ibrahim memasrahkan kami berdua kepada Allah. Maka Jibril mengatakan, maka suamimu telah masrahkan kamu ke, kamu berdua ila kafin kepada zat yang akan mencukupi. Akhirnya malaikat tersebut bahasa yaitu Jibril mencarikan air biakibihi dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Dalam riwayat yang lain maka Jibril mendang-nendang pakai kakinya. Hatta dhaharul ma sampai muncullah air. Hmm. <clears throat> Faja'ala tahudu maka mulailah uh, hajar itu tahuduhu atau tuhawwiduhu artinya taja'aluhu mislal haudi menjadikan air tersebut seperti haud seperti telaga wa taqulu yadiha hakada dan e, Hajar berbuat dengan tangannya demikian. Eh, wa hadha min itlaqil qaul alal fi'li. Di sini ada kata-kata kola yang artinya fa'ala. Ya, dalam hadis yang lain, hadis Ali, faja'ala tahbasul ma' maka mulailah Hajar menahan air. Lantas malaikat menegurnya. Ya, kemudian Nabi mengatakan, lau tarokat zamzam zam seandainya Umu Ismail membiarkan zamzam zam atau lam tarifil ma, atau tidak menciduk air niscaya zam-zam itu akan jadi mata air yang mengalir. Ainan ma'inan e, artinya zahiran jarian ala wajil ardi. Mata air yang mengalir di atas muka bumi. tentang ma'in ini uh, ainan ma'inan ini boleh jadi bifatil awali ma'in bisa jadi dari kata-kata ana ya ana ya'unu artinya melihat sehingga aslinya ma'in itu ma'yunun sesuatu yang bisa dilihat ainan ma'inan bisa diterjemahkan mata air yang bisa dilihat karena berada di atas permukaan bumi. Wa minal mu'in, nah, maka bisa jadi juga bacanya itu mu'in, penolong. Wawal muballagha fi tolab. Ini adalah ungkapan berlebihan dalam permintaan. Yaitu mu'in, mata air yang menolong. Maka la takhafu addi'ah. Yang malaikat berkata kepada kepada Hajar la takhafu addi'ah atau ad bi fatil mu'jamah wa dai'ah. Dai'ah maknanya al-halak binasa atau mati. Uh, dalam riwayat yang lain malaikat mengatakan, janganlah engkau khawatir habisnya air. Dalam riwayat yang lain, janganlah engkau khawatir penduduk lembah ini kehausan. Fa'inna karena air ini adalah mata air yang akan diminum oleh para tamu-tamu Allah. Dan berat yang lain, dia mengatakan, Semoga Allah memberikan kabar gembira, kebaikan padamu. Ya, malaikat mengatakan fa inna hadza baitullah, maka di sini nanti tempatnya rumah Allah. Ya, eh, ya bani hadal hulam yang akan dibangun oleh anak ini. Ya, ya bani dan dia akan ber, eh, dan malaikat berisyarat ke kepada ke arah Ka'bah yang ketiga itu masih merupakan batu-batu merah dan mengatakan ini adalah rumah Allah yang dulu dan ketahuilah bahasanya Ibrahim dan Ismail akan meninggikannya maka itu maka Ka'bah ketika itu bentuknya masih murtafa'an al-ardi karabiyah rabiyah anak bukit bagian yang menonjol dari muka bumi seperti anak bukit. Fakanat e, maka demikianlah yaitu hajar kadalik seperti itu dalam keadaan tersebut. E, artinya isyar ini menunjukkan bahasanya hajar itu mendapatkan makanan dengan air zam-zam dan itu mencukupinya sebagai pengganti makanan dan minuman. Jadi zam, e, hajar cuma mengkonsumsi air zam-zam. Nggak makan, nggak minum. Eh, namun itu sudah mencukupi. Lantas lewatlah e, rufqah bidhammi roknya di doma, faknya disukun. Rufqah. Wayal jamaah al-mukhtalitah Rufqah itu kelompok orang yang bercampur baik dalam kasafar ataupun tidak dari jurhum. Jurhum ini nama aslinya Jurhum ibn Qahtan. Dan berat yang lain dikatakan wakanat jurhum yauma biwadin koribin mimakka. Juhum ketika itu tinggal di lembah yang tidak begitu jauh dari Mekah. Mukbilin mereka datang dari jalur Kada dan mereka singgah di bagian bawah Mekah. Faro'a ta'iran, faro'au, maka mereka melihat ada burung a'ifan. A'ifan maknanya, walladhi yahumu alal ma' yang ngitari air wayataraddat dan bolak-balik muter-muter walayam anhu dan tidak pernah pergi meninggalkan meninggalkannya ada burung muter-muter tidak kemudian pergi-pergi fa'arsalu jarian lantas mereka memberikan jarian bil fatil jim ay rasulan jarian artinya utusan dan terkadang jarian itu artinya wakil atau artinya pegawai. Nah kenapa utusan itu disebut jarian? Jarian kan artinya lari. Sumya bidalika, utusan disebut jarian, li'ana jeri majra mursilihi. Karena dia berjalan, berposisi sebagaimana posisi yang mengutus. Atau di eh, utusan itu disebut jarian li'annahu yajri musri'an fi hawaijihi karena dia berlari cepat untuk memenuhi kebutuhan orang yang mengutusnya. Jarian atau jariyah ini satu utusan atau atau dua jarian au jariah ini satu atau dua utusan artinya mereka mengirim satu atau dua orang <clears throat> faidahum bilma ternyata mereka menjumpai air fa'al fadalika umma usmail maka utusan tadi alfa alfa maknanya wajada mendapatkan umu ismail Wahia dan Umu Ismail tuhibul uns. Itu suka kalau ada temannya. Uns kebalikan dari wahsyah. Wahsyah itu adalah ketakutan, ketidaknyamanan karena sendirian. Tuhibu jinsah artinya dia menyukai ada orang lain yang menemaninya. Wasyabba al-ghulam kemudian jadi besarlah gulam yaitu Ismail. Dalam riwayat yang lain, Ismail kemudian tumbuh besar di antara anak-anak Jurhum. Wa ta'alamal Arabiyatam minhum dan Ismail belajar bahasa Arab dari mereka orang-orang Jurhum. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya bahasa ibunya Ismail yaitu Hajar dan ayahnya Ismail yaitu Ibrahim bukan bahasa Arab. Maka hadis ini tataif melemahkan pendapat orang yang mengatakan bahasanya Ismail adalah orang yang pertama kali berbahasa Arab. Dan riwayat yang mengatakan demikian itu hadis yang diatkan oleh Ibnu Abbas, diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Terdapat hadis yang mengatakan awaluman nataqabil Arabiyah Ismail. Ada hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab adalah Ismail. Dan ini adalah tidak benar berdasarkan hadis ini. Namun terdapat diriatkan oleh az ibn Bakar dengan sanad yang hasan. Kal Ibn Abbas mengatakan, orang yang pertama kali lalu buka lidahnya dengan bahasa Arab yang jelas adalah Ismail. Nah, kalau kalau pakai riat ini, riat Zubair ibn Bakar, kita bisa kompromikan. Ada riat hakim yang mengatakan, bahasa yang pertama kali berbahasa Arab adalah Ismail dan ini riwayat Bukhari yang mengatakan Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum komprominya ada di riwayat Azubair ibn Bakar yang mengatakan yang pertama kali fasih bahasa Arabnya yang pertama kali fasih bahasa Arabnya adalah Ismail ini. maka dengan penjelasan tambahan ini bisa kita kompromikan dua hadis di atas sehingga Ismail itu pertama kali yaitu ini pertama kali dalam masalah kejelasan bahasa. Bagus dia berbahasa. Bukan pertama kali dalam artian betul-betul pertama kali. Artinya setelah Ismail belajar asal muasal bahasa Arab dari Jurhum, Allah ilhamkan kepada Ismail bahasa Arab yang fasih. Dan Ismail pun mengucapkannya. Kemudian uh, dan kata Ibnu Hajar dan hadis ini tidak mencocoki orang yang mengatakan bahasanya Arab semuanya adalah keturunan Ismail. Tidak, tidak, tidak. Tidak semua orang karena Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum. Nih, berarti tidak semua orang Arab keturunan Ismail. Dan jadilah Ismail anfasahum bifatil fa' anfas dengan wazan af'al tafdil wa anfasuhu maka Ismail jadilah yang paling berharga artinya anfas di sini berharga di sini kathurat urbatuhum fihi banyak yang pengen menjadikan Ismail sebagai menantu yang dimaksud dengan anfas yang paling berharga maka jadilah dia pemuda yang paling berharga Artinya banyak yang minat mau menjadikan Ismail sebagai menantunya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Kirmani, anfasuhum ay urbatuhum fi musaharatihi. Ya, mereka berminat untuk menjadikan Ismail sebagai menantu li nafasatihi indahum. Karena demikian berharganya Ismail menurut mereka. Akhirnya mereka nikahkan Ismail dengan satu perempuan dari Jurhum. Diceritakan oleh Al-Azraqi dari Ibnu Ishaq, kata Ibnu Ishaq pakar sejarah, perempuan tersebut namanya adalah Ammarah. Ini istri pertama Ismail itu namanya Ammarah binti Sa'ad. Wamatat Hajarun kemudian meninggallah Hajar yaitu di waktu tersebut. Lantas datanglah Ibrahim setelah Ismail menikah. Dalam riwayat yang lain, tibalah Ibrahim dan Hajar telah meninggal dunia. Yutalik tirkatahu. Bikasil rok. Oh, bikasil rok. Tarikatahu berarti. Maknanya yatafakadu halaman tarokahu hunaka. Yaitu mengecek keadaan hal-hal yang dia tinggalkan di Mekah. Ya, di sini kemudian tidak ada cerita penyembelihan Ismail. Tiba-tiba Ismail sudah nikah. Ya, maka dari kisah ini ada sebagian ulama yaitu Ibnu Tin mengatakan hadis ini menunjukkan kalau yang disembelih itu Ishak bukan Ismail. Li'anal ma'mur bidzabiha kana indama balagha sa'ya. Karena yang diperintahkan ketika menyembelih itu ketika sudah bisa bekerja. Padahal dari hadis ini Ismail Ibrahim itu uh, datang lagi setelah Ismail menikah. Non ada yang bantah dengan mengatakan tidak ada dalam hadis ini peniadaan kalau Ibrahim itu datang datang lagi sebelum uh, datang lagi sebelum menikahnya Ismail dimungkinkan Ibrahim pernah datang dan diperintahkan untuk menyembelih Ismail, namun tidak disebutkan dalam hadis ini. Ya, kata Ibnu Hajar dan tentang kedatangan Ibrahim di antara dua waktu itu, antara waktu pertama kali meninggalkan Ismail sampai dengan nikahnya Ismail, terdapat dalam hadis yang lain. Terdapat hadis yang lain mengatakan Ibrahim itu pernah datang. Yaitu dalam hadis dari Abu Jaham Ya Dalam hadis dari Abu Jaham, karena Ibrahim yazuru hajar kula syahrin. Terdapat riwayat yang lain yang mengatakan bahasanya Ibrahim itu nengok hajar setiap bulan. Sebulan sekali nengok hajar. Ala burok, kendaraannya burok. Ini nengok hajar sebulan sekali, kendaraannya burok. Hmm berangkat pagi pulang sore. Berangkat pagi pulang sore. Palestina Mekah ya kalau pakai buruk ya gampang-gampang saja. Berangkat pagi pulang sore. Yardu rutwatan fayati Mekah. Dia berangkat pagi hari sampai di Mekah. Suma yarji atau bahkan bukan sore, siang malam. Siang sudah balik ke ke Palestina. Suma yarji kemudian pulang fayakilu fi manzilihi dan tidur siang di rumahnya di Syam. tidur siang di rumahnya di Syam, pagi berangkat nengok Hajar di Mekah sebulan sekali aktivitas Ibrahim sebulan sekali nengok eh, Hajar naik buruk pagi berangkat nanti siang pulang sehingga koilulah itu di rumah. Nah, eh, koilulahnya di Palestina. Fayakilu maka tidur siang fi manzilihi bisyam. Di rumahnya di Syam. Warawa faqihi min hadisi Ali bi isnadin hasanin. Diatkan al-faqihi dari Ali dengan sanad yang kata Ibnu Hajar Hasan. Ada nahwahu dengan redaksi yang mirip-mirip di atas. Dan di sana ditegaskan bahasa Ibrahim menengok Ismail dan ibunya alal buraq di atas pakai kendaraan buruk. Maka berdasarkan ini hadis riwayat Al-Faqihi yang kata Ibnu Hajar sanadnya Hasan, maka e, makna hadis ini yaitu Ibrahim datang setelah Ismail menikah ini adalah ba'da maji qabla dzalika miraran. Setelah sebelumnya Ibrahim itu datang ke Mekah bolak-balik wong sebulan sekali. Wallahu a'lam. Ya, maka setelah menikah datang Ibrahim Fakolat, eh, kemudian datanglah kemudian Ibrahim, kemudian nengok, ya, nanyain kemanakah suamimu, kharaja ya bedari lana, ayat lubu lana rizqa, mencari rezeki untuk kami. Dan wirat yang lain adalah penghidupan Ismail itu berburu. Jadi pekerjaan profesi Ismail itu berburu hewan buruan. Sehingga dia yahruju fata fataya soyat keluar dari rumah itu untuk berburu. Dalam uh, eh, riat yang lain, Ismail itu pekerjaannya menggembalakan binatang ternak dan pergi berburu. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan mereka. Dalam berat yang lain, Ibrahim itu meminta hal di diafah, adakah jamuan makanan? Ini kan tamu. Ini ada jamuan makanan. Maka ya, istrinya mengatakan kami dalam keadaan jelek, kami dalam keadaan sempit, susah, bahkan mengadu kepada Ibrahim. Dalam berat yang lain, Ibrahim ini mengatakan Eh, apakah ada di rumah? Yaitu suaminya. Jawabannya, la tidak. Bagaimanakah kehidupan kalian? Fadakorot jahatan. Maka dia menyebutkan susah. Si wanita ini mengatakan, adapun makanan, fala aman, tidak ada makanan. Adapun eh, ada adapun kambing, maka tidaklah ya, tidaklah diperah ya, tidaklah diperas susunya illa al musir ay as sakhab wa amal ma fa'ala tara min al ghalat adapun air air putih maka sebagaimana yang engkau lihat min al ghalat yaitu kasar ya. Ya, maka Tidaklah kemudian kambingnya diperah kecuali sahab. Sahab artinya sailan mengalir. Ini mengalir biasa, enggak kemudian deras susunya. Kemudian e, Ibrahim kemudian mengatakan, ubahlah palang pintu rumahmu. Nah, palang pintu rumah kinayah bahasa kiasan untuk istri. Ini kenapa istri disebut palang pintu? Di sini ada penjelasannya di Fatul Bari. wasamaha habidalika Ya, dan wanita itu disebut istri disebut dengan sebutan palang pintu lima fiha minasifat al muwafiqah laha karena istri itu memiliki hal-hal yang mencocoki keadaan palang pintu wahwa apa itu fungsi palang pintu wahwa hifdul bab fungsi palang pintu itu menjaga pintunya karena atal batul bab itu kayu kayu yang uh, ditempelkan di tembok. Nah, nanti pin, kalau pintu itu daun pintu. Ya, maka palang pintu ini memiliki fungsi menjaga awetnya daun pintu. Wasaunu mahwa dakhiluhu. Fungsi yang lain adalah menjaga apa yang ada di bagian dalamnya. Kemudian fungsi yang lain kaunuha mahalal watai, tempat untuk diinjak. Ya. Maka demikalah wanita. Dia menjaga suaminya, melindungi bagian dalam, me, e, apa yang ada di dalamnya, me, karena dialah e, bagian dalam yaitu rahasia rumah tangganya. Ini nanti keluar ataukah tidak, umumnya kata kuncinya di istri. Kalau istrinya itu nggak ngember, ya berarti rahasia terjaga. Karena normalnya keadaan laki-lakinya tidak ngember. Nah, eh, namun istrinya kemungkinan bisa ngember. Maka dia menjaga apa yang di dalam. Dan dia mahalul wata'i. Wata'i itu bisa artinya diinjak dan artinya bisa dikumpuli. Kemudian akhirnya Ismail menikah dengan wanita yang lain. Kata Al-Waqidi, namanya adalah Samah binti Muhalhil. Dan ada pendapat yang lain, salah satu pendapatnya itu. Ya, kalau wanita ini mengatakan kami dalam keadaan baik dan kelapangan. Dalam riwayat yang lain kami dalam kehidupan yang baik bihamdillah dan kami punya banyak susu, banyak daging dan daging yang banyak dan air yang enak. Apa makanan kalian? Maka istri Ismail mengatakan daging. Apa minuman kalian? Dia mengatakan air putih. Kemudian eh, Ibrahim berdoa, Allah barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah berkailah untuk mereka penduduk Mekah daging dan airnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain Nabi berkomentar barokatun wati Ibrahim ada keberkahan pada makanan-makanan orang Mekah karena sebab doa Ibrahim. Itu maksudnya e, dalam makanan dan minuman orang Mekah terdapat keberkahan karena doa Ibrahim. Kemudian ada kalimat fahuma la yakhlu alaihi ma'ahadun berima kata illa lam yuafiqahu. Maka yang namanya daging dan air tidaklah seseorang itu bersepesipi dengan keduanya di tempat selain Mekah. Kecuali dua eh, dua hal tersebut tidak akan cocok baginya. bersepi-sepi di sini artinya idza lam ukhlita bihi ghairu, tidak dicampur dengan yang lain. Misalnya akhla arajula alabana, seorang itu sepi-sepi dengan susu artinya dia tidak minum yang lain. Dalam hadis uh, dalam hadis yang lain dikatakan tidaklah seorang itu bersepi-sepi dengan daging dan air, cuma makan daging sama air tanpa yang lain dan itu dilakukan di selain Mekah ilastaka batanuhu kecuali perutnya sakit. Maka bersepi-sepi di sini artinya tidak dicampur oleh makanan yang lain. Seandainya orang itu cuma makan daging panggang dan air minum, air putih. Kalau ini dilakukan di luar Mekah, pasti perutnya sakit. Tapi kalau di Mekah itu enggak. Ini syaratnya apa? Bersepi-sepi. Sepi-sepi itu artinya murni. Nggak dicampuri yang lain ya. Makannya cuma daging sama air putih. Ya, maka tidak ada seorang pun yang bersepi-sepi yaitu dengan daging dan air putih tidak makan yang lain di selain Mekah kecuali akan sakit perutnya. Ya, kemudian uh, Ismail datang, uh, hal ataku min ahadin adakah yang datang dari yang lain? Tatkal Ismail pulang, wajada riha abihi, dia mendapatkan bau ayahnya. Maka dia bertanya, apakah ada seorang yang datang? Maka istrinya mengatakan, "Na'am iya, syekhun, orang tua ahsanunas, orang yang paling bagus wajahnya dan yang paling indah bau badannya." Dia eh, kemudian orang tua tersebut berpesan untuk mempertahankan eh, palang pintu rumahnya. innaha solahul manzil. Karena palang pintu yang ada itu adalah solahul manzil, kebaikan bagi rumah. Maka Ismail kemudian menjelaskan, itu maksudnya supaya aku mempertahankanmu. Dalam riwayat yang lain, walakot kun uh, ya, walakot kuntu alayya karoma wakat istatu alayya karoma Ismail mengatakan dan sungguh uh, eh, walakot kunti alayya karima sungguh engkau adalah wanita yang mulia dalam pandanganku dan sungguh engkau telah menambahkan kemuliaan bagiku kata Ismail pada istrinya fawaladal li Ismaila asrah zukurin. Dari istri yang kedua ini ya, Ismail mendapatkan 10 anak laki-laki. Zata Ma'mar dalam riwayatnya fasami'at rajulan yakul maka sang istri mendengar ada seorang mengatakan karena Ibrahim yakti alal buruk yakni fi kulli marah Ya, Ibrahim itu datang dengan kendaraan buruk yaitu setiap kali datang ke Mekah. Ya, kemudian tentang pembangunan e, Ka'bah, maka Ibrahim menjumpai Ismail datanglah Ibrahim menjumpai Ismail dalam keadaan yubri bil e, ba e, berarti atau bilfatil ya ia beri An-nabla. An-nabl itu adalah anak panah sebelum dipasangi bulunya di belakang dan dipasangi uh, tajam-tajamnya di depan. Jadi masih utuh cuma kayu saja. Belakang belum dipasang, depan juga belum dipasang, itu disebut nabel. Ya, maka datanglah Ibrahim setelah itu Ismail sedang tadi sedang me, karena beliau pemburu kerjanya berburu maka dijumpai lagi eh, apa, membuat anak panah di bawah dauhah. Ya, dauhah tadi maknanya adalah pohon besar. Dauhah ini ialah tinazala Ismail wa umuhu tahtaha awala kutumihimah tempat di mana Ibrahim menempatkan Ismail dan ibunya di bawah pohon tersebut ketika pertama kali datang. Fasona maka keduanya melakukan sebagaimana dilakukan oleh bapak dengan anak dan anak dengan bapak. Yakni artinya kata Ibnu Hajar berpelukan, jabat tangan, cium tangan dan semacam itu. Dalam berat yang lain aku uh, uh, ada yang mengatakan biasanya keduanya menangis sampai-sampai ikut direspon oleh burung-burung. Kata Ibnu Hajar, jika riat ini sahih, ya dulu maka ini menunjukkan bahasanya lama tidak berjumpa. Dan Ibrahim mengatakan, dan Allah memerintahkanku dengan satu perintah yaitu di yang lain sesungguhnya Rabbmu memerintahkanku untuk membangun rumah untuk dia yaitu Allah dan riwayat yang lain disebutkan bahasanya umur Ibrahim ketika itu ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah umurnya adalah mi'ata sanatin 100 tahun Wa umur Ismail dan umur Ismail ketika itu ketika membangun Ka'bah adalah salatina sanatan 30 tahun. Ya, umur Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu 100 tahun, umurnya Ismail itu 30 tahun. nani dan engkau menolongku maka Ismail mengatakan dan aku akan menolongmu. Terus Qal inna Allah amarani an abniha huna, bay, huna baitan wa asar ila akimatin maka uh, di sini dia berisyarat kepada satu tumpuan yang meninggi ala mahaulahu yang lebih tinggi daripada yang lain. Uh, bacanya uh, hamzahnya di fatkah dan kafnya di fatkah agama. Yeah tumpuan uh, ya tanah yang menumpuk meninggi. Kemudian keduanya meninggikan al qaida ya, yaitu apa pondasi minal bait dari Ka'bah. Ja'a hadal hajari Hajar di situ maknanya al-maqam. Mana? Ya, Fa'ing dadali karofa al qaida meninggikan eh, pendasi minal bait dari Ka'bah maka datanglah Ismail dengan batu dan Ibrahim membangun sampai tinggilah bangunan setelah itu ja'a bihadal hajari maka Ismail datang membawa batu yang diletakkan untuk bapaknya itu makom Ibrahim. Ya, di yang lain setelah bangunan itu tinggi dan Ibrahim lemah untuk me, untuk memindah batu maka Ibrahim berdiri di atas hajaril maqam Ya, dan tatkala kemudian Ibrahim telah selesai membangun Ka'bah, datanglah Jibril dan Jibril mengajari manasik. Kemudian e, Ibrahim berdiri di atas makom makom Ibrahim dan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, penilah panggilan Rabbmu." Lantas Ibrahim dan Ismail berdiri di tempat-tempat tersebut. Ya, di tempat-tempat tersebut wahajahu Ishak wasarah mimpi til Maqdis dan Ishak demikian juga Sarah itu pernah berhaji berangkat dari Betul Maqdis. Sumaraja Ibrahim ila Syam setelah itu setelah Ibrahim kembali ke Syam, famat bi Syam dan meninggal di Syam. Wara fakihi, fakihi meriatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, eh, Ibrahim berdiri di atas hajar, di atas batu dan mengatakan, Wa sekalian manusia telah diwajibkan atas kalian berhaji. Maka kalimat ini Fa'as ma'at eh, Allah perdengarkan kepada manusia-manusia yang masih ada di sulbi di sulbi manusia eh, laki-laki dan rahim wanita. Fa'ajabahu man amana wa man kana sabaqa fi ilmillah anahu yahuju ila yaumil qiyamah maka panggilan ini akan direspon oleh orang yang beriman dan orang yang tercatat dalam ilmu Allah kalau dia akan berhaji sampai hari kiamat. Nah itu kurang lebih uh, sarahnya di Fatul Bari untuk kisah uh, kisah Hajar dan Ismail. Ya, kemudian uh, jadi saya ingin nambahkan keterangan untuk hadis sebelumnya di bab eh, apa ya? Pernikahan Nabi dengan Aisyah kalau dicetakan saya halaman 259. Sebelum kalimat wa alal ab menjadi kewajiban bapak untuk memilihkan anak perempuannya laki-laki yang sekufu. Ada hadis riwayat Bukhari. Ya- yaitu hadis dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan jani Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku wa ana bintu siti sinina dan aku adalah anak perempuan berumur enam tahun. Fakodimna al-Madinata lalu kami tiba di kota Madinah. Fa nazalna kami tinggal di eh, kampung Banil Haris ibn Khatsrats. Fawakitu fatamazzaqa sya'ari. Fawakitu maka aku sakit, kata Aisyah. Setelah tiba di Madinah, Aisyah itu sakit. <clears throat> Nah, eh, Aisyah itu hijrah bareng dengan ibunya dan saudara perempuannya itu Asma. Adapun Ibrahim telah berangkat duluan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka uh, Aisyah sakit, Fatama Zakosyari dan rontoklah semua rambutku. Fatama Zakosyari itu di Fatul Bari dikatakan maknanya adalah takot to'a, terpotong-potong. Ada yang menjelaskan tamazzaqo artinya intatafa. Yaitu tercabuti. Jadi Ibunda Aisyah begitu tiba di kota Madinah mengalami sakit yang ini menyebabkan rontoknya rambut kepala beliau. Setelah itu tak lama setelah itu setelah sembuh fawafa Jumaimah. Jumaimah itu bentuk tajir dari jamah, yaitu rambut yang lebat. Fawafa wafa di sini artinya banyak. Fawafa ai kathuro banyak. Ya, makna kalimat ini kemudian aku kemudian terbebas dari sakit yaitu demam fataro basyari maka tumbuhlah rambut kepalaku fakathura dan banyak jumaimah bentuk tasrir eh, bentuk tasrir dari jumma dan jumma adalah kumpulan rambut yang berasal dari ubun-ubun dan rambut itu jika sampai menyentuh pundak itu disebut dengan sebutan jumma. Kalau sampai di telinga itu disebut ufrah. Ya, maka Ibunda Aisyah kemudian rambutnya banyak sehingga memiliki jumaimah, rambut panjang sampai bunda Lantas datanglah kepadaku umi ibuku yaitu Umur Ruman dan aku sedang main nan arjuhah. Arjuha di Fatul Bari cuma dikomentari ma'rufatun sudah dikenal itulah uh, sesuatu yang tal abu bihasebian biasa dipakai mainan oleh anak-anak. Wa ma'i sawahib dan aku punya kawan, kawanku, ibuku meneriakiku lantas aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Ibuku memegang tanganku sampai Kemudian dibawa sehingga aku dihentikan di depan pintu rumah. Wa ini dan aku <clears throat> eh, lahan eh, lahan haju, anhaju. haju maknanya atanafasu tanafusan alian. Aku bernapas sengol-sengol. Ya, jadi tadi dibawa cepat-cepat berarti dari tempat main kemudian dibawa maka napasnya masih belum teratur. Hatta sakana ba'du nafasi. Sampai akhirnya tenanglah sebagian napasku. Summa akhodat syai'an min ma'in. Kemudian ibuku mengambil sedikit air, kemudian dia pakai untuk mengusap wajahku dan kepalaku. Kemudian ibuku masukkan aku ke dalam rumah. Faidani suatu minal ansar. Ternyata di sana terdapat banyak wanita ansar di rumah tersebut. Dan mereka mengatakan alal baro alal khairil wal barokah. Semoga dalam kebaikan dan keberkahan. Semoga dalam kebaikan dan keberkahan. Wa ala khairin ta'irin. Ta'irin di sini maknanya hadzin wa nasibin. Semoga eh, ala khairi ta'irin nasib yang baik. Ta'ir di sini artinya bukan burung, namun di sini adalah hadzin wa nasibin. Nasib. Semoga berada dalam nasib yang baik. aslamatni ilaihinna ibukum dan menyerahkanku kepada wanita-wanita itu. aslahna min sya'ni lantas wanita-wanita itu mendadaniku, memperbaiki keadaan diriku. Kemudian ada kalimat falam yaru'ni roknya di dhammah. bidomi rok wa sukunil ain. Falam ru'ni Artinya tidak ada yang membuat aku kaget sedikit pun kecuali tuhuluhu alaiya masuknya nabi ke ruangan itu maka tidak ada yang membuat aku kaget kecuali Rasulullah yaitu Rasulullah datang ini masuk ke dalam ruangan itu ya, ya duha di waktu duha fa aslamatni maka wanita itu menyerahkan aku pada Rasul dan aku ketika itu berumur ya, sembilan 9 tahun. Dalam riwayat yang lain, <clears throat> dalam riwayat Imam Ahmad, <coughs> Aisyah mengatakan kami tiba di Madinah, kami tinggal di perumahan atau rumah Banil Haris, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bayi baitana, Rasul masuk rumah kami. Faja'at bi ummi, maka ibuku datang membawaku dan aku sedang main dan aku memiliki rambut jumaimah. Rambut yang menyentuh sampai pundak. Yeah. Eh, fafarok tuha atau fafarokatha wa masahat wajhi bisya'in min ma'in. Kemudian ya, ibuku mengusapkan mengusap wajahku dengan sedikit air. Sumak akbalat bi, kemudian beliau membawaku, menuntunku sampai tiba di depan pintu. Kemudian setelah tenang napasku dan seterusnya sama. Kemudian Fa'idah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala saririhi wa ingdahu rijalun wa nisa'un mal ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas dipannya. Di dekat Rasul ada laki-laki dan perempuan ansar. faajelasatni lantas wanita-wanita ansar mendudukkanku di ya, mereka uh, mereka mendudukkanku di pangkuan Nabi. Sumakalat kemudian e, wanita ansar atau wanita ansar mengatakan inilah keluargamu wahai istrimu wahai Rasulullah barakallahu fihim fawathabarijal wanisa wanisa setelah itu bubarlah laki-laki dan perempuan yang ada di rumah ketika itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu rumah denganku di rumah kami dan aku ketika itu berumur sembilan tahun. Ya, demikian yang kita baca. Kita pas kesempatan pagi hari ini cuma eh, membaca eh, dua keterangan tambahan dari Fatul Bari untuk dua hadis yang ada di fikih tarbiyatul abna. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka